Surah Al-Jathiyah Bismillahirrahmanirrahim حميم Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. ويل لكل أفاك أثيم Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa. Yasma'u ayatillahi tutla thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. alim. Yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri. Seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم Di hadapan mereka ada neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Al-Quran ini adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'an wa innadh dhalimin ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyul muttaqin. Sungguh mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu Sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk, Setelah Allah membiarkannya sesat, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, Hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Setelah itu, dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, Inilah kitab catatan kami yang akan menunturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Demikian itulah kemenangan yang nyata. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Dan jika dikatakan kepadamu, Sungguh, janji Allah itu benar. dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi? Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak yakin. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.